ini kita perlu belajar. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi mengajari kita untuk melihat, membaca. Membaca untuk kita. Ini lihat. Tuh. Dan kadang yang disampaikan Nabi itu berkenaan dengan orang yang bersangkutan. Yang bersangkutan, Nabi-Nabi menyampaikan sesuatu sadar. Oh iya, sayalah orangnya itu. Ada orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ibadah yang paling baik? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah. Ada lagi orang datang ibadah apa yang paling baik ya Rasulullah? Berbakti ke orang tua. Satu lagi datang apakah ibadah yang paling baik ya Rasulullah? Sedekah. Loh, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa? Nabi mengajar baca diri. Dan Nabi dengan wahyu. Yang pertama itu kenapa dijawab oleh Allah jihad di jalan Allah? Ini orang di saat ada kerja bakti sembunyi di belakang di dapur sana. Kalau di pondok, semuanya diajak kerja bakti sembuh, diajak perang sembunyi. Makanya di saat datang kepada Nabi paling bagusnya ibadah adalah perang. Oh, saya itu berarti. Ada lagi kalau ngomong sama ibunya nggak enak. Gara-gara sudah menikah tuh lihat sering lupa sama istri ibunya. Datang ke Nabi ya Rasulullah, apakah ibadah yang paling baik? Bekti ke orang tua. Duh, cek saya. Satu lagi, masya Allah, senang cerita saya punya koleksi mobil, saya punya koleksi saya punya koleksi, wow, cerita tentang kekayaannya, alhamdulillah saya baru buka perusahaan di sana, sana, sana, sana, sana. Tanya, ibadah apa yang paling baik? Sedekah. Ente <laughs> seneng ngumpulin, tidak pernah keluarin Tuh. Orang pelit. Jadi, begitulah. Jadi, belajar bagaimana Nabi sendiri kalau berikan nasihat, untuk mengajari, ayo koreksi.